menghadapi alam sekitar kita dari manusia-manusia yang ada di sekeliling kita itu. Untuk mengetahui itu semua dan banyak lagi pesanan-pesanan Rasulullah SAW, kita harus rajin membaca hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengerti maknanya kemudian kita pakai untuk menghadapi hidup kita sekarang ini saudara-saudara yang ada di hadapan kita dari hadis beliau sallallahu Alaihi Wasallam kali ini adalah taruhan-taruhan yang selalu menentang seorang mukmin untuk berjuang di hadapan kita ini ada beberapa macam masalah, problema yang selalu menentang kita untuk kita melawan dan berjuang. Pertama, sebagaimana yang saudara baca dalam alinea hadis pertama itu. Dia selalu bagaikan seorang yang sedang berhadapan dengan lima ekor singa Singa yang akan merobek-robek badannya apabila dia diam, tidak berjuang, tidak melawan. Dan disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat menyelamatkan diri dari unsur-unsur yang akan saya sebutkan dalam alinea pertama yaitu dalam hadis yang diriwayatkan uh, kepada Rasulullah SAW. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن بين خمس شدائد مؤمن يحسده منافق يبغضه وكافر يقاتله وشيطان يضله ونفس تنازعه artinya Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap mukmin dikitari oleh lima problema, ceri lima permasalahan, yaitu a seorang mukmin yang menghasutnya, sebab ada kalanya sesama mukmin seperti kita beriman kepada Allah Iman kepada hari kiamat seperti kita. Tapi di dalam dadanya ada penyakit, penyakit hasut, dengki. Lantas orang itu menghasut sesama mukmin juga. Melihat tetangganya kaya, dia merasa tidak senang. Dia hasut. Dia kepingin supaya tetangganya ini jadi miskin. Baru dia lega dan puas. Ini mukmin menghadapi temannya mukmin. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, penyakit dengki ini tidak bisa diobati. Karenanya kita harus tinggalkan orang itu. Dimakan sendiri oleh api hasutnya di dalam hati. Dan kita mohon daripada Allah untuk menyelamatkan kita dari kejahatan orang-orang yang hasut seperti itu. Ini terjadi di mana-mana. Seorang yang kaya, seorang yang cantik, seorang yang berkedudukan, seorang yang ada kelebihan dari yang lain itu mesti dihasuti. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Kullu di ni'matin mahsud." Tiap orang yang diberi karunia oleh Allah pasti akan ada orang yang menghasut Lalu sikap orang itu bagaimana? Sikap orang itu memohon daripada Allah Subhanahu taala untuk menyelamatkan dia daripada hasutan orang-orang yang menghasut. Sebagaimana yang diajarkan kepada kita dalam surat Al-Falaq. Akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan pemecah fajar yang menyingsing Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dari kejahatan siapa atau apa-apa yang diciptakan oleh dia wa min syarri naffatsati fil 'uqad dan dari kejahatan tukang-tukang sihir dan juga dari kejahatan orang-orang yang hasut ini satu yang kedua munafiqun yughidu ada orang munafik pertamanya acuh tak acuh tapi akhirnya membenci pada kita membenci sebiasanya munafik itu kebenciannya tidak dikeluarkan misalnya dia mempunyai sesuatu yang tidak setuju dengan kita itu tidak dikeluarkan disidem oleh dia tahu-tahu munculnya sebagai perbuatan dan kelakuan yang e, tidak baik terhadap kita. Itu namanya munafik. Dan hati orang munafik adalah hati orang yang gelap. Tidak bisa mendapat cahaya daripada Allah. Karena itu kita harus minta daripada Allah agar kita dibersihkan dari akhlaknya kaum munafik. Munafik itu ciri-cirinya ada tiga. Kalau berbicara bohong, kalau dititipi khianat. Dan kalau berjanji tidak tepat janji. Ini tanda tandanya kaum munafik. Ada kalau orang cuma cuma bohong saja, ini orang mempunyai sepertiga dari sifat munafik. Kalau dia bohong dan khianat itu dua per tiga. Dan kalau tiga-tiga ya berarti dia munafik sepenuhnya. والعياذ بالله من yang ketiga kafirun yuqatilu yang ketiga dia harus menghadapi seorang kafir yang akan memeranginya akan membunuhnya tidak mesti membunuh fisik seperti orang-orang Islam dibunuh oleh kaum kafir Soviet di Afghanistan atau orang-orang Islam di Timur Tengah di Palestina dibunuh oleh kaum kaum Yahudi Palestina. Mereka diusir dari kampungnya. Tempatnya dibangun perumahan-perumahan untuk Israel dengan penuh kekejaman dan kekejian. Tidak mesti begitu saja. Ada lagi kafir yang lebih jahat dari itu, itu sudah karuan. Dia datang bawa senjata akan membunuh kita, kita bisa lawan. Tapi yang jahat adalah kafir yang akan mematikan, akan membunuh ideologi kita. Membunuh adat istiadat kita. Akan membunuh syariat Islam yang ada pada kita. Akan membunuh fitik. Akan mematikan akhlak kita. Dan juga mematikan kepribadian kita. Kafir semacam itu tidak mesti juga langsung, tapi juga tidak langsung memakai orang-orang sebangsa dengan kita sebangsa seketurunan dengan kita malah malah lebih dari itu saudara-saudara ini maksud Rasulullah SAW hei eh, kaum muslimin bersedia-sedialah kamu sedia dalam bidang ideologi yang waspada yang mengerti karena itu tiap manusia yang mengang, yang minta supaya saudara-saudara tidak mengerti politik tiap orang yang minta supaya saudara tidak dekat sama politik itu orang musuh saudara itu orang akan membunuh saudara itu orang akan mempolitiki saudara jelas bagaimana tidak sekarang seperti di Kairo pemuda-pemuda muslim di sana tidak boleh berpolitik kampus-kampus mereka ditutup oleh sadat tidak boleh dekat-dekat masalah politik kalau generasi muda yang bakal mewarisi itu Mesir tidak dibenarkan berpolitik, tidak mengetahui lor kidul, tidak mengerti suasana. Lalu kalau Sadat tumpes, siapa yang mengganti itu negara? Siapa yang mewarisi? Ini ndek-ndekan saja kan sudah tahu bahwa Sadat ini bergerak, bertindak atas anjuran Amerika dan Israel serta CIA. So pemuda bisa mati kalau pemuda dilarang politik, dianjurkan untuk desko, dilarang politik, dikumpulkan muda-mudi lebih banyak, itu berarti tidak sayang pada pemuda bangsanya. Kalau pemuda dilarang politik lalu dibukakan meja-meja biliar sebanyak-banyaknya, kasino sebanyak-banyaknya, ini pemerintah pasti musuh pada pemudanya sendiri. Tidak tahu apa maksudnya, tetapi sudah jelas ini tafsirannya begitu. Kalau bioskop dibuka, agama tidak dimasukkan dalam sekolah. Ini berarti menumpaskan ideologi dan agama. Kita akui atau kita ukiri. Dan di mana-mana dunia Islam sekarang maju ke situ. Ulama tidak bisa berbuat apa-apa. Ulama tidak bisa menutup tempat-tempat maksiat. Kalau ulama yang menutup tempat maksiat, lain adonan nanti. Lain macam, tapi pemerintah bisa menutup. Kalau pemerintah mau, satu tanda tangan saja dari bupati atau dari seorang penguasa mengatakan tutup semua tempat maksiat supaya pemuda selamat akidahnya, selamat ideologinya, selamat kepribadian dan kebangsaannya itu bisa saja juga di Syria juga di eh, Damaskus di di Lebanon ini Lebanon ancur sudah karena pemudanya sudah rapuh seperti saya sering ucapkan maaf loyo sudah tidak bisa bertahan dilanda oleh tank-tank Israel menyerah saja pokok di sininya ada pil penidur buat dia ada obat tidur ada obat bius sudah dia kira ini namanya tadinya dirusak dan Timur Tengah itu sebetulnya contoh yang paling baik buat kemajuan akhlak zaman mereka masih menggunakan Islam akhlak yang seperti saya katakan tiga orang dalam medan perang tiga-tiga jatuh luka-luka parah tiga-tiga haus Datang orang yang membawa air dengan jujur dia bilang saya jatuh yang nomor dua itu dia. Coba ini akhlak ini. moral. Ini moral agama. Tidak bisa sudah ditemukan ini kalau tidak orang agamis. Kalau orang sekular tidak akan mempunyai. Guys eh, aku di sini no kabeh, pengen ikung kok gampang golek Ikhwis, se seorang sekuler mesti dia egois mesti dia prejudis dia sangka busuk kepada sesamanya itu sebabnya di sini letaknya permasalahan kafirun yuqatiluh kalau generasi sudah sekuler generasi sudah tidak bisa mempunyai daya tahan generasi akan hancur sendirinya sekarang kita ambil contoh yang hangat. Turki masih zaman khilafah Osmania, masih zaman khilafah Islam. Itu Turki bukan main beraninya. Eropa takut. Waktu negeri Maghribi, Tunis, ini tercatat dalam catatan Burgeba yang sekarang jadi presiden pada tahun 22 dia mempunyai catatan ini bahwa di saat itu kami takut Perancis akan menjajah, menjajah kita punya negeri. Tapi kita punya negeri ini lemah. Dengar baik-baik saudara-saudara ya. Ini penting saudara. Nanti saudara akan mengerti mengapa kok CIA ngotot supaya dunia Islam ini pisah dengan agamanya. Nanti saudara akan mengerti. Kami waktu itu katanya Sultan waktu itu mengutus orang pergi ke Turki, ke Istanbul untuk minta tanda tangan dari sultan bahwa negerimu Maghribi mengikut Turki aman so tidak Perancis mencaplok padahal Perancis baru saja kalah peperangan dengan Jerman payah dia tapi dia masih sempat setelah mereka dengar bahwa ada satu orang diutus pergi ke Istanbul itu kapal yang membawa dikejar dengan kapal perang dengan kuasanya Allah sampai Selat Dardanel dan nututi ini orang sudah masuk ke Istanbul dan sudah mendapat tanda tangan bahwa negeri Tunisia di bawah naungan bendera Turki dan Prancis tidak berani mendekat Tetapi setelah Turki dikikis Islamnya melalui siapa? Melalui anak buah Turki sendiri Mustafa Kamal, Anwar Basya, segala macam orang-orang yang sekolah di Eropa. Setelah jadi Turki sekuler, setelah Quran tidak boleh dibaca dengan bahasa Arab, setelah azan harus diganti bahasa Turki, bahasa nasional, setelah terbus, dikejar-kejar, dibuang itu terbus, supaya diganti topi, dan supaya tulisan semuanya diganti laten, sanjet-sanjet, oleh Mustafa Kamal yang tidak mau dibunuh, yang tidak mau dihab, dibui dan sebagainya Turkinya terus bebek saja minta-minta dari Amerika. Sampai malam kemis ini Turki tidak bisa berdiri di atas kakinya. Jangankan disungkani orang, berdiri sendiri tidak bisa. Mana itu kedegdayaan Turki? Zaman 800 tahun bendera Turki itu berkibar di tengah-tengah jantungnya Eropa. Dan orang Eropa tidak berani. Salibisme internasional tidak berani dekat sama Turki disebut nama sultan Turki saja derden oh kalau begitu kita bunuh dia punya ideologi Islam ini Sultikono mati agamanya jauhkan perempuannya suruh terbuka supaya berkeliaran nanti pemuda ini tidak bisa tidak bisa berpikiran serius dia nanti pemuda ini pacar-pacaran tok kita untung kata orang CIA zaman sekarang kalau dulu seperti Lord Cromer, orang British, Inggris, itu semuanya yang bisa mengatur begitu 70 tahun. Selesai riwayat Turki. Sekarang menjadi satu negara satelit barat. Begitu hebat besarnya sekarang menjadi satelit. Nah, karena berhasil rencana mereka di situ, sekarang di dunia Islam semuanya ditujukan supaya mereka tidak mengajar agama Islam lagi. Kalau perlu ajar ya, ajarono semua agama sekali sudah. Jokono sama sekali. Tujuh agama atas sepuluh agama. Nanti kan tidak tahu agama mana yang betul. Dan ajarono lagi bahwa semua agama betul. Buyar ini anak-anak muda. Tidak beragama nanti. Jadi satu cengkir kasih kopi kasih teh, kasih air jadang, kasih cuka, kasih madu. Kalau perlu nuwun sewu, tapi ini tempat baik. Kasih air pecereng sekarang. Lantas bagaimana ini orang bisa bekerja, bisa mengerti? Apa ini isinya ini? Ada orang bilang itu kopi. Lah kok ono pecerene iki opo anggone ini? Ini yang dimaukan oleh CIA Kalau ulama bicara, jangan dikira ulama ini hasud. Kalau ada ulama ada bicara, siapa bisa mengerti hal ini? Yang mengerti ini ulama. Jangan ngenyek pada ulama, saudara-saudara. Jangan ngenyek pada orang-orang ulama. Yang sekarang ini justru yang mengerti adalah justru ulama. Yang lain itu sebetulnya saja hampir-hampir mengikuti situasi internasional secara merem. Wes carane ngomong. Lah anaknya main disco kok jadi caranya itu bagaimana sih? Lah biar ngomong ini anakmu? Riko biar ngene tak tutup tak mikir gitu itu? Nah, ini menangnya barat. Karena verdidikhi pertahanan ini bobol, bobol, bobol terus jalan. Jadi pemerintah manapun yang ada sekarang di Timur Tengah, yang di selatan, yang di utara, yang di mana, kalau menyuruh murid muda-mudinya tidak beragama betul, tidak belajar agamanya sendiri secara mendalam itu pemerintah musuh rakyat. Kalau pemerintah membuka tempat-tempat maksiat banyak, itu pemerintah musuh rakyat. Bagaimanapun tidak bisa ditafsirkan lain. Dan kita harus minta maaf kalau kita mempunyai tafsiran begini. Sebab apa latar belakangnya? Orang saya bisa menutup, kenapa saya buka? Oh sudah tahu hasilnya kayak gini. Belajarnya anak-anak tidak serius. Kurang ajarnya anak-anak terhadap orang tuanya semakin meninggi. Keberandalan muda-mudi meningkat. Apa yang kita tunggu lagi? Ya ini soalnya karena memang ada kesengajaan dari barat. Saudara-saudara, akibatnya ini melanda dan sekarang sudah tahu kedoknya dunia sebetulnya sudah tahu mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak ketinggalan sebab semua dunia sudah tahu mustahil kita dok bangsa Indonesia yang belum tahu sekarang Amerika sudah membuka kedoknya tentang Irak terbuka dia dan sebentar lagi akan dijelaskan Soviet yang tadinya membela rakyat miskin kaum buruh sudah membuka kedoknya menyerbu negara orang tanpa alasan. Katanya saya dipanggil. Ada maling dipanggil orang, katanya saya masuk rumahmu karena saya dipanggil oleh istrimu. Ada itu ceritanya. Tapi sekarang ini ada. Katanya Soviet saya dipanggil. Lah kalau Tuhan dipanggil, lah kok ini ada 400 500 orang mengungsi. 400 ribu orang mengungsi meninggalkan kampungnya. Kan mestinya dia berderet di tengah jalan mengatakan ahlan wa sahlan. Tola al-badru alaina Kok lantas pada berlari semua Tandanya Tuhan ini perampok besar Bajingan internasional yang paling besar Ini sekarang yang lain semuanya pada bungkem Sebab apa? Sebab Islam Bahkan saya mempunyai pendirian lain Amerika dengan Soviet sudah kong kali kong untuk dimasuk-masuk di Afghanistan ini pengajian supaya saudara mengerti situasi internasional sebagai muslim. Supaya saudara kalau tidak kuat punya senjata membantu akuan, bantulah dengan duit. Tidak punya dengan duit, bantu dengan suaramu. Seperti hamba ini, tidak punya bondo, cuma kerongkongannya saja. Tapi kalau tidak ada kerongkongan, sholat, minta oh pada Allah Swt. Sebab agama Nabi Muhammad SAW mengajarkan setiap tiap sejengkal tanah yang di atasnya tanah itu ada dua kaki muslim berdiri di atasnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah maka sejengkal tanah itu adalah tanah airmu juga di ujungnya Afrika iya walaupun di ujungnya Afrika di pucuknya Eskimo walau saudara wajib memerdekakan itu tanah air apabila diserbu orang apalagi Afghanistan itu tonggonya Iran masalahnya tidak sulit untuk ditebak yang dikejar oleh Amerika dan Soviet ini Islamnya Timur Tengah ada orang bilang iya Timur Tengah itu kaya ada bensin dulu sebelum bensin lah kok dikejar dimusuhi penjajahan tahun 1800 masih ada bensin belum ada Islam Islam sudah 1400 tahun di situ. Islam ini dikikis pelan-pelan dan berhasil. Waktu mereka berhasil, itu orang-orang Arab semuanya itu keok sudah, seperti orang mengangkat tangan sudah dakwah. Sebab apa? Islamnya sudah tidak ada. Nah, sekarang di Mesir, anak-anak pemuda di sana, kalau belajar, belajar ilmu eksakta saja. Fakih apa itu di Al-Azhar. Al-Azhar itu sekarang dikurangi, diajari juga sosialisme dan ilmu-ilmu yang di luar ilmu Al-Azhar zaman dulu. Azhar dulu itu merupakan industrinya ulama. Sekarang mandul, macet industrinya, tidak keluar ulama. Yang keluar orang pakai desian, orang yang bisa e, eh, dansa dan lain lain Dan lantas dibawa ke Eropa. Di sana digodok lagi, akhirnya dia pulang ditukar kepalanya lagi. Sudah lain, suaranya lain. Islam itu tidak pernah disebut. Malah dimusuhi. Malah penulis-penulis yang ulung itu sekarang membawa cerita yang membenci Islam. Secara bohong, coba gena, coba tepat apanya. Bohong. Salah satu penulis namanya Dr. Muhammad Subhi. Dia katanya dia dokter. Dia nulis sebagai berikut. Dia bilang ada satu ceritanya haji Pulan ban Pulan. Tak, saya lupa namanya Haji siapa itu. Haji ini bawa satu jerigen kecil air zam-zam. Lalu air zam-zam ini dikeroyok oleh orang desanya katanya. Diminta sana, minta sini. Akhirnya dia kebebeng air zam-zam itu ditumpahkan dalam sumur. Ini loh, sudah minum mas sumur ini. Ini sudah ada zam-zamnya. Siapa orang saat desa minta air zam-zam sedikit ya tidak cukup masukkan dalam sumur suruh minum dari sumur akhirnya katanya sak desa itu kena penyakit kolera sebab air zam-zam itu ada koleranya coba semua dokter ABC-nya dokter tahu bahwa air zam-zam itu asin dan itu vaksin kolera tidak bisa hidup di air asin air zam-zam ditabukan dari penyakit dan kita boleh challenge pada dokter saat dunia semua tidak mungkin dalam air zam-zam ada vaksin kalau Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u zamzama lima syuribalah," tidak mungkin itu mengandung vaksin. Setelah peristiwa Jaimah yang merubah Masjidil Haram tanggal 1 Muharram ini, itu Masjid Zamzam banyak bangkainya, manusia. Akhirnya dibersihkan semua, ditiap airnya jernih tidak ada mengandung penyakit apa. Maka ini dia membawa ini yang dipukul ini sebetulnya orang jangan pergi haji. Yang dinyek ini air jam-jam ini. Sebab dia baru datang dari Eropa, dari Switzerland, sekolah di Perancis, di Sorbonne. Dia kira kalau sudah kembali dari sana pakai desi dia boleh atau berhak ngenyek agama Islam sebagaimana dosen-dosennya di sana. Jadi masalahnya saudara, wakafirun yukotiluk, ini sekarang kita alami letter luck harfian jadi kita mesti hati-hati. Mesti bisa ngelesi ini. Ngendai ini semua kita mesti bisa. Dan kalau saudara sekarang, dengar saudara-saudara ya. Kalau saudara hari ini, karena satu dan lain hal tidak bisa menerapkan ajaran Islam pada negara, saudara tidak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran Islam pada diri saudara sendiri. Betul saudara-saudara? Apa saudara bebas? Boleh sholat, boleh tidak? Harus saudara jalankan syariat Islam pada diri sendiri. Dan saudara sudah menganut Islam. Saudara sudah ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jangan tanggung-tanggung. Jangan sungkan-sungkan. Ini masalah-masalah prinsipal antara masalah saudara dengan Allah, antara saudara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu menjauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan-persoalan tetek bengek antara kita harus kita buang sama sekali. Kalau perlu kita masukkan di rak kita tinggalkan dulu satu tempat jangan diusik-usik yang penting kita sama Allah yang penting kita dengan Rasulullah SAW yang keempat wa yang keempat syaitan yang akan menyesatkannya ya sudah jelas kita ini selamanya dikejar oleh setan sampai dalam hadis yang sahih kita setan itu malah masuk di dalam tubuh kita kalau itu makhluk sudah luar biasa bencinya sama kita. Dia masuk dalam tubuh kita. Menurut hadis yang sahih, inna syaitan la yajri min ibni adam majra dam. Itu syaitan katanya berjalan di dalam tubuh ibn Adam ber, menurut saluran-saluran dan pembuluh-pembuluh darah. Maka persempitlah jalannya kata Rasulullah SAW. Salah satu sahabat tanya, dengan apa ya Rasulullah kita bisa persempit jalannya setan di pembuluh-pembuluh darah kita itu? Jawab Rasulullah SAW, dengan puasa. Karena itu, puasalah Senin Kemis. Berarti saudara puasa 8 hari dalam satu bulan. 8 kali 12 berarti 92 hari. puasa tiga bulan Senin Kemis satu bulan Ramadan plus enam hari <coughs> sesudah Syawal maka saudara berpuasa sepertiga tahun empat bulan kurang lebih dan saudara sehat jalannya setan ke dalam badan saudara sudah sempit begitu sabda Rasulullah SAW yang kelima wa nafsun tunazi'u ini adalah embel-embelnya setan nafs artinya hawa nafsu yang akan meraih dan melawannya jadi kita ini mempunyai keinginan-keinginan biasanya keinginan hawa nafsu tidak tepat tidak cocok tidak mengajak kita kepada kebaikan keinginan kita sekarang ini kalau kita berada nongkrong di tengah-tengah bioskop Keinginan kita sekarang ini kalau kita bisa duduk di baduk, melihat segala perempuan yang jalan, sambil menghisap sebatang dua batang rokok. Keinginan kita sekarang ini duduk menggunam orang, mengibah orang. Itu kesenangan kita. Tapi ini semua harus dilawan. Jadi konklusinya, wahai kaum muslimin, rahimakumullah, saudara ini di tengah-tengah lima singa. Itu saja sudah. Saudara harus tahu mengganti lima singa ini, lima macan ini. Kalau salah perhitungan, saudara akan dicaplok oleh macan ini. Dan saudara akan lenyap. Katakan saja ada lima kawat listrik yang putus di tengah, berserakan di jalan. Melintang-lintang di tengah jalan. Kalau saudara tidak bisa mengganti, saudara kena, saudara mati. Jadi akhirnya ini hawa nafsumu sendiri yang akan menarik saudara ke arah yang tidak baik. Hendaknya ini semuanya diperhitungkan dan setelah diperhatikan. Siapa lagi yang bisa menyuruh saudara untuk memperhatikan ini kalau tidak Nabi Muhammad SAW yang mengetahui persoalan ini dari wahyu dan yang cinta kepada saudara. Kalau setelah ini kita ketahui lalu kita tidak mengamalkannya, maaf maaf Kitalah yang salah. Kalau kita sampai dimakan api di hari kiamat, maka kita sendirilah yang salah. Belumu satu. Salahkan dirimu sendiri, wahai anak Adam. Yang kedua, jahlul bashariyati bil hikmati min wujudiha wa sababu syaqaiha. Tiada tahunya manusia akan hikmah penciptaannya adalah merupakan sebab sengsaranya. Saudara tahu sekarang kalau saudara tanya pada profesor-profesor di dunia tentang ilmu-ilmu eksakta, sudah lagi mendapat jawaban yang betul-betul memuaskan. Tapi kalau Anda bertanya mereka, Tuhan ini dari mana? Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan akan kemana? Apa tugas Tuhan di sini? Itu mereka berbeda-beda. So, dia orang tidak punya suatu pegangan yang absolut. Tidak punya pegangan yang konkret seperti kita kaum muslimin. Apa sebab? Sekarang kalau Tuhan mengatakan bahwa kalau saya tanya pada salah seorang daripada profesor-profesor yang sekular, apa pendapat Tuhan tentang bohong? Pada waktu-waktu tertentu, itu bohong harus diharuskan. Mencuri harus dibolehkan. Membunuh harus dibolehkan. Lalu pada waktu-waktu tertentu di mana itu pembunuhan harus dilakukan, orang itu mengatakan jangan ada pembunuhan. Ini karena mereka tidak tahu apa fungsi dia sendiri itu hidup di sini. Ini salah satu daripada daya perusak yang diekspor dari barat ke sini. Kita ngimpor saja dan kita pakai itu itu salah satu pembahak bahan impor yang berbahaya karena kita tidak tahu apa tujuan kita hidup kita celaka karena pemuda dan pemudi sekarang di dalam sekolah dasar dan sampai sekolah mana-mana tidak diajarkan agama yang betul-betul secara mendalam al-imanu billahi wal yawmil akhir maka celakalah mereka atau pasti akan melintasi kecelakaan setiap orang tidak tahu untuk apa dia jalan. Itu berarti orang tidak punya tujuan. Atau orang yang masih meraba-raba, tidak tahu. Dia buta. Nah ini contohnya yang ketiga ini. Salah satu orang bernama Bishara Al-Khuri. Orang dari Libanon. Belajar di Sorbonne. Dia belajar di sana, sesudah dia belajar di sana, dia kembali di sana menjadi seorang agnosticism atau agnostik agnostik itu katanya orang yang beraliran tidak tahu ini sekularisme ini satu cabang daripada sekularisme adalah agnosticism artinya la adri aku tidak tahu ini Imam Ghazali karena dia ahli kasyaf sudah mensinyalir ini di Al-Ihya dan dia menjawab kepada orang-orang yang pergi ke situ atau berpendirian ini di dalam bukunya Al-Haqiqah al Ghazali kebenaran menurut tanggapan al Ghazali bagaimana ia membabati orang-orang yang berpikiran seperti ini dengarlah dengan sajak yang indah kata-katanya dan yang mempesonakan banyak pemuda di Lebanon dan Syria waktu itu ini sudah setengah abad umurnya saja ini saya turunkan hari ini supaya merupakan satu contoh manusia yang belajar dari barat memang diambil rohnya agama itu diambil sehingga dia datang pakai selontongan saja agama kerangka tapi dia tidak beragama seperti mana juga mereka saudara-saudara ia berkata demikian jitu la a'lamu min aina walakinni ataitu walaqad absartu amami tariqan famashaitu wa sa'abqa sa'iran in syi'tu hadha am abaitu kaifa jaitu kaifa absartu tariqi lastu adri walimada lastu adri lastu adri artinya aku datang entah dari mana namun jelas aku telah datang. Lalu ku melihat sebuah jalan di hadapanku. Yang dimaksud adalah jalan hidup ini, dunia ini. Nah, ini jalan hidup. Maka ku laluilah jalan itu. Dan aku akan tetap berjalan. Suka atau tidak suka. Bagaimana ku datang? Bagaimana ku lihat jalan itu? Aku tidak tahu. Dan mengapa aku tidak tahu? tidak tahu. Ini agnostis Ini disebarkan di dalam satu majalah terbesar yang hampir semua pemuda tertarik dengan saja ini karena indah bahasanya. Memang syaitan itu juga rayuannya hebat, saudara-saudara. Ini orang tidak tahu siapa yang mencipta dia. Satu. Kedua, dia tidak mengerti untuk apa dia diciptakan oleh pencipta yang tidak dikenal itu. Mengapa dia keluar daripada kedua orang tua? Untuk apa kedua orang tua itu diadakan sama dia sampai lima tahun mendidik dan menjaga dia? Dan akan dikemanakan dia nanti sesudah dia hidup? Apa yang akan ditemukan kalau dia mati di alam barzah? Ini semua gelap. Memang sengaja ruangan ini dimatikan lampunya oleh barat supaya kita hidup dengan sifat-sifat hayawanisme tok. Jadi kalau manusia disekularkan, tinggal kehayawanannya. Saudara tahu mengapa ada paham free sex atau yang dikatakan dengan bahasa Arab maaf-maaf di tempat yang mulia dan suci al-farjul mubah apa sebab? sebab karena agama sudah tidak ada jadi orang boleh kawin sama kakaknya Orang berkawin sama ibunya, mubah. Mubah. Tidak ada larangan, tidak ada halangan. Itulah sistem dasar suka sama suka. Walayatillah. Itu asal mulanya agnostisisme, tidak mengerti. Lah kalau anak kecil tidak dikasih tahu, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal muslimuna ikhwani kamu akan mati nanti habis ini kalau kamu mati akan ditanya amalmu kalau kamu mencuri harus kamu cari orang yang kau curi barangnya kamu kau kembalikan kepadanya di hari kiamat dan seterusnya dan seterusnya maka anak ini akan hidup dengan keayawanannya tok sebab pintu roh ditutup ini anak hidup tanpa roh kalau dia berkuasa akan menjadi super bajingan nuan saya ya korupsi dia ngetengi apa lagi mumpung aku sih jadi ini lah mengku aku nih di mutasi mutasi lah piye pas itu aku dia akan menjadi kesempatan dan kesempatan sebab agnostisisme dia tidak tahu siapa yang salah ini kedua orang tuanya kenapa dia salah karena penguasa di tempatnya menyuruh dia tidak menyekolahkan anaknya begitu lantas kita bertanya Apakah umat Islam wajib taat pada peraturan begitu? Tidak. Haram kita turut itu. Kita harus ajar kita punya anak untuk menjadi anak yang soleh, anak yang mengerti apa dan dari mana dia datang, untuk apa dia dihidupkan. Kalau dia berbuat baik dapat apa? Kalau dia berbuat jahat dapat apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini alif ba taknya hidup saudara-saudara. Ini normalisasinya manusia mau jalan di bola bumi punyanya Allah ini. Kalau kita mau jalan dengan normal dan selamat. Nah kalau tidak ada begini dan semakin banyak orang yang tidak melakukan ini berarti tawurannya manusia ini semakin banyak. Salah satu orang bawa cerita utang bekas sekretaris jenderal PBB waktu memperingati hari hari ulang tahun PBB ke-26 dia menyebut ada beberapa kesulitan antara lain tahu tawuran di sana sini culik menculik bunuh membunuh garong menggarong dan seterusnya kedua jurang perbedaan antara si miskin dan dengan si kaya negara-negara super yang mau menjajah terus bab-bab seperti ini kata Utan tidak bisa diatasi oleh PBB kalau dia mau menjelaskan tapi dia tidak menjelaskan secetok dia bilang PBB dalam persoalan ini atau dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini gagal dan sampai sekarang gagal kalau Utan mau lebih jujur lagi akan mengatakan demikian bahwa PBB ini hanya dipakai berkhidmat untuk dua raksasa ini. Jadi kepentingannya dua Dracula ini. Ya ini sekarang PBB separuh pro Soviet masuk ke negerinya orang yang tidak berdosa, tidak bersalah dan tidak bersenjata ini. Oh ya itu memang itu sudah seharusnya sebab itu mengatur negerinya eh, mengatur dan dipanggil yang salah bilang tidak. Dan ada pura-pura sandiwara-sandiwaraan. Nanti Olimpia Olimpiamu saya boykot. Saya anggap itu semuanya permainan sandiwara orang-orang besar mau mencaplok negara-negara minyak dan negara-negara yang di Timur Tengah yang prinsip mempunyai daya kekuatan Islam. Ini pokoknya. Saya tadinya Syekh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani pada akhir abad ke, eh, ke 18 19 dengan siapa namanya Muhammad Ali Jinnah mempunyai ide empat negara ajam yang bukan Arab Turki, Pakistan, Iran dan Afghanistan ini akan digabungkan menjadi satu negara Islam yang kuat kira-kira 100 tahun dulu ini ide menyala padam lagi, menyala, padam lagi. Sesudah revolusi Iran kelihatan menyala. Dan Barat cemburu. Pura-pura bertemu Brezhnev dengan Carter tentang Sol kedua, Sol ketiga dan semuanya itu adalah kamuflase. Itu betulnya dibicarakan masalah ini. Apalagi setelah Amerika kena sandera ini. Nanti dia jadi ini negara yang merupakan satu e, rentetan negara besar Islam ini digunting oleh Soviet dari tengah. Dia masuk di tengah-tengah. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kita harus ingat, walaupun ini menyedihkan, tapi ini ada hikmahnya. Kok Soviet itu memilih lebih dulu Afghanistan? Coba memilih Mesir itu kan habis Mesir. Saya tidak akan ada, tidak akan ada orang mengangkat bedil. Saya sudah luyu semuanya, sudah agamanya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Tapi ini bangsa Afghanistan, termasuk bangsa ahli perang. Saudara tahu, dia orang bilang kita akan mati syahid. Dia orang teriakkan takbir dan sambil sumpah bahwa negeri kami ini akan menjadi kuburannya tentara 100 ribunya Soviet ini. Bersumpah mereka. Saudara tahu bangsa itu mempunyai sejarah. Apalagi suku-suku yang bernama suku Patan. Itu singa itu saudara. Jadi Soviet ini seperti mau ngeremet itu ngeremet mulutnya macan. Ya biar dia kena gigit sekarang. Saudara tahu dalam berapa minggu ini sudah mati 6 ribu Soviet. Jadi ditelatani, dipilih waktu malam. Itu bangsa mau mati, makanya dapat hidup. Mesir, Syria apa semua ini membebek ke Soviet dan satu ke Amerika ini mau hidup akhirnya dapat mati mati semua dunia mengatakan ah daripada jadi bangsa seperti Mesir lebih baik mati semuanya di bawah tanah itu bangsa rongsoan tidak mau perang itu Israel diakoni dan akhirnya lawan yang masih Baitul Maqdis baru diobong sama lawannya kok bisa rangkul-rangkulan sama lawan ini perasaan orang apa ya? mati pikirannya wa kafirun yuqatilu nah ini mati dia saudara-saudara kita hendaknya mengerti mengerti saja tidak cukup kita mengamalkan dan kali ini eh, kita semuanya paham bahwa Islam itu masih dikejar oleh lawannya Islam oleh setan dan anak buahnya setan dan Islam tidak akan hancur dengan perlawanan mereka Walaupun umatnya ini tidak membela, nanti Allah akan membawa umat lain yang akan berjuang. Tidak seperti kita. Wa sadaqallahu al-azim wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Karena itu ketahuilah bahwa sekularisme ngototnya beberapa orang dari pemerintahan-pemerintahan negara-negara yang penduduknya besar Islam di Timur Tengah maupun di mana-mana adalah perbuatan CIA dan Yahudi. Maksudnya jelas bagaimana saya terangkan tadi. Kalau kita teledor, kita lenyap. Kita wajib mengamalkan agama kita. Agama kita untuk diri kita, untuk anak kita, dan untuk istri, untuk keluarga, dan rumah tangga kita. Wajib tanpa reserve. Sebab so, kita tidak boleh reserve, Allah Ta'ala. Kok tidak malu kita? Rezeki dari dia, makan dari dia, umur di tangan dia, kesehatan di tangan dia, semua di tangan dia lalu kita mau kita reserver, reserver dia. Ini kita tidak tahu budi. Saudara-saudara yang terhormat, ini eh, diktat yang ketujuh. Mudah-mudahan kita semua mendapat maslahat dan manfaat daripadanya. Dan mudah-mudahan saudara mengerti maksud dari tafsiran-tafsiran saya tadi tidak disalahgunakan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم apa ada pertanyaan kalau ya keterangan dari Ustaz tentang uh, menyinggung sedikit tentang kebangkitan dunia Islam uh, saya ingin mengajukan satu pertanyaan bagaimana penilaian Ustaz tentang uh, kebangkitan dunia Islam di saat-saat ini. Seandainya umpamanya dunia Islam itu dia bangkit, kemudian mendapat suatu pukulan di Afghanistan, apa hikmahnya dan kemudian uh, efek-efeknya sudah mungkin bisa dikatakan sedikit kepada Nah, saudara Ceng yang, yang terhormat, memang pukulan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Afghanistan ini ada hikmahnya. Ada kalanya kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan pukulan dulu seperti emas di dalam tanah. Kalau ditanya apa kamu mau dimasukkan dalam api untuk menjadi kerunya raja, ya, tidak mau. Sebenarnya kita ditempa oleh Allah. Walanabluwannakum, walanabluwannakum. Ini bala maksudnya Allah supaya kita sedar dan nyatanya sekarang dunia Islam sekarang sudah hampir mempersatukan diri. Sebagai hikmah pukulan Soviet ini dunia Islam semakin bangkit, tidak mati. Dan umat Islam, di di, di Abuhan sendiri sekarang lebih keras sumpah dan tekadnya. Maka itu saya sebelum lupa, saya menyimpang sedikit, saya anjurkan. Bahkan sudah waktunya kita semua yang ada di sini warga jamaat kita punya pengajian membaca kunut nazila sudah waktunya sekarang ini kapan lagi dunia Islam dikeroyok sudah saudara kunut nazila itu lima waktu subuh, lohor, asar, maghrib, isya baca kunut nazila Rasulullah SAW pada satu saat di mana anak buahnya dibunuh, diculik oleh kaum-kaum yang tertentu Ra'a wa Zakwan wa Usayyah maka Rasulullah satu bulan kunut sehingga orang-orang yang membunuh itu kelihatan seperti cacing yang digoreng, melungker di sohra. Dari dan mukanya hitam gelegam, seperti terbakar badannya. Sama Rasulullah SAW bilang, Allah masyattin syablahu, Allah memazzik jam'ahum, Allah ma'alaika bifulan, alaika bifulan, disebut nama-namanya orang itu. Allah maj'alaha alaihim sinina, kasini Yusuf, Mudah-mudahan mereka merasakan paceklik seperti hmm. zamannya Nabi Allah Yusuf. Sampai begitu Rasulullah SAW. Itu namanya mulut nazilah. Dan kita ini sebetulnya saja tidak punya apa-apa. Saudara. bisa keluarkan saban pengajian seribu, satu orang seribu rupiah untuk disokongkan ke Amon. Mungkin kita tidak kuat. Padahal seribu rupiah kali dua ratus baru dua ratus ribu belum apa-apa. Belum bisa beli satu roket. Jadi karena itu saudara bisa kunut Kunut nazilah itu roket, lebih dari roket. Itu bom atom yang paling berbahaya kepada orang kepalanya orang-orang Soviet di Kremlin dan Moskwa. <clears throat> Jadi kita tidak punya apa-apa sekarang kecuali itu. Kalau ada kelebihan lagi, ada bulus lebih, sokongkan ke awan Barangkali saudara ini salah satu kewajiban saya sebagai mubalil untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Kemudian saya kembali bahwa hal yang ditanyakan oleh saudara Husin tadi sudah jelas bahwa umat Islam sekarang mendapat keuntungan karena kita melihat betul-betul lawan kita sekarang adalah dua besar dan mereka sekarang jago dunia dengan maksud-maksud mau merampas hasil-hasil minyak di Timur Tengah dan mengikis Islamnya orang-orang di Timur Tengah dan di sini dan di mana-mana. Karena itu kebangkitan Islam sekarang lebih bisa dijamin lagi setelah mendapat pecutan ini, kita insya Allah lebih sedar. kita insya Allah lebih gigih. Nah kalau kita tidak gigih, masih ngantuk, masih tidak sedar, wallahu alam. Ya, barangkali berat untuk menyadarkan lagi setelah dunia Islam di satu Baitul Maqdis dirampas oleh Yahudi dan dibakar. Ini melanggar segala hukum manusia dan kemanusiaan. Itu pun tidak ada satu negara besar yang memprotes pura-pura tidak tahu kalau Vietnam ribut minta supaya umat Islam umat dunia menampung Vietnam dan pengungsi-pengungsi Vietnam yang berserakan di lautan seperti sekarang ini tapi kalau pengungsi-pengungsi kaum muslimin dari awal, ya ditawari pembantuan bantuan Pakistan tapi Pakistan tidak mau sebab ada janji-janji yang mengikat saudara-saudara yang penting adalah kita sedang bersalah. Jadi ya, jelas ya, saudara Husin bahwa kita hikmahnya sekarang umat Islam semakin bangkit dan semakin mengetahui lawannya dan semakin ada sifat solidaritas Islam Asia Afrika dan seluruh dunia Islam sekarang. Sampai dalam pertemuan di Islam Abad ini ada putus-putusan yang hebat antara lain pasaran bersama Islam sudah mulai dianjurkan hmm. dan PBB Islam sudah mulai dianjurkan kita pernah bicarakan di sini kira-kira tujuh bulan yang lalu kalau saya tidak lupa tentang PBB Islam dan pasaran bersama. Itu sekarang sudah mulai dibicarakan secara serius. Itu ada hikmah Jadi insya Allah Taala dan yang akan datang lebih lagi menyusul kita untuk lebih syukur kepada Allah. sekarang kita cuma diminta untuk menyumbang duit kalau punya atau minta nak kunut saja sekuatnya. Sekian. Setelah kita sama-sama mendengarkan apa yang diterangkan oleh Ustaz, pikiran saya terlintas lagi kepada pendudukan Masjidil Haram. Yang ingin saya tanyakan eh, pendudukan Masjidil Haram dengan kebangkitan dunia Islam. Eh, efek-efeknya yang mungkin Ustaz bisa terangkan kepada kita. Soalnya saya pernah membaca dalam salah satu majalah bahwa ternyata pemerintah Saudi Arabia membohongi membohongi masyarakat. Eh, eh, mereka waktu menduduki Masjidil bahkan saya juga bertanya kepada beberapa jemaah haji di Samarinda kebetulan saya baru dari Samarinda itu mereka ceritakan bahwa tidak pernah mereka menghubungkan adanya Imam Mahdi bahwa seorang tokoh itu dia adalah Imam Mahdi tidak tapi justru mereka membuat persiapan untuk menyambut Imam Mahdi apakah ini adalah latar belakang politik dan bagaimana hubungannya dengan kebangkitan dunia Islam yang saya dengar dalam soal ini memang simpang siur juga Nah, ada orang yang mengatakan salah satu dari pemain yang menyandra atau yang mengacau di Masjidil Haram itu bernama Mahdi. Bukan dia mengaku Imam Mahdi tapi bernama Mahdi. Yang sudah jelas itu adalah kebangkitan Wahabi kembali secara drastis. Jadi mereka itu orang-orang yang ekstremis menganggap bahwa pemerintah Saudi yang tadinya itu diliputi oleh paham Wahabi sudah terlalu luntur, tidak ekstrim lagi. Sudah membiarkan orang-orang yang mau eh, mauludan kembali mau mauludan lagi, yang eh, apa namanya TV, radio dibuka semua di mana-mana. Itu mereka sebetulnya lama tidak puas, tapi mereka mendendam itu. Akhirnya itu diledakkan berupa perbuatan sebagaimana yang kita dengar itu. Orang banyak mengatakan tuan-tuan boleh mengeritik dan boleh menegur pemerintah tuan, tetapi tempat yang tuan pilih salah. Itu tempat umat Islam sedunia. Itu tempat yang paling suci itu Dia orang bilang kalau tidak kita pakai tempat ini kita tidak bisa menarik perhatian dunia. Kalau kita berbuat begini di Riyadh, kita akan ditumpas dalam dua jam. Alhasil masalahnya agak kurang. Tapi kalau benar mereka merencanakan memakai nama Mahdi dan Imam Mahdi maka saya kira ada maksud-maksud yang kurang sehat terhadap sebagian dan sementara dunia Islam yang lain sebab pemainnya ini saya kira juga dari luar karena itu Imam Khomeini mengatakan spontan pada sore harinya bahwa ini perbuatan Amerika sebab Amerika lah yang mengerti CIA-nya kalau ada suara Mahdi, Mahdi dan Mahdi itu ditunggu oleh kaum Syiah sebenarnya kita ahli sunnah wal jamaah juga mengaku adanya hadis-hadis Mahdi yang sahih walaupun sebagian dari kita belum dengar hadis itu tapi hadis-hadis tentang Mahdi sudah saya bacakan di sini dan hadis sahih kita juga menunggu tetapi mereka tidak bawa tidak tahu tentang eh, ciri-ciri uh, Mahdi itu tanda-tandanya Mahdi Terus Mahdi mereka ini yang bikinan ini di, dikasih senjata. Imam Mahdi tidak keluar dengan senjata. Imam Mahdi tidak keluar lantas muncul pakai AK-17 atau bazoka tidak. Mahdi itu mengatur dan mengamankan. Yamlaul ardu adlan kama muliat jawran. Kaifa bikum dalam hadis Bukhari bagaimana keadaanmu wahai kaum muslimin apabila uh, Isa putra Maryam turun sedang imammu masih ada yakni imammu Imam Mahdi waktu itu dan persis dalam hadis yang lain waktu Mahdi muncul sholat di kiblat sedang ikamat Isa bin Maryam di belakangnya lalu Mahdi menoleh kelihatan Isa mempersilahkan dia masuk menjadi imam di paimanan tapi Isa menolak dia bilang ini ikamat untukmu sesudah ini baru saya akan jadi mereka meleset merencanakan eh, apa namanya adegan itu. Jadi skenario nya ini saja yang keliru, akhirnya terbongkar bahwa oh, ini Amerika dan betul-betul dunia Islam bangun itu waktu mendobrak kedutaan-kedutaan besar Amerika di mana-mana sampai di Thailand dan Filipina saudara-saudara hal ini perlu menjadi uh, salah satu uh, pikiran kita semua tapi saya kira bahwa itu jelas anak-anak Wahabi sendiri, anak-anak Saudi sendiri. Atau yang berfaham Wahabi. Ekstremis itu. Ya mudah-mudahan hal itu tidak sampai terulang.